Pembahasan yang pertama adalah seputar Lailatul Qadar. Akhal Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Dalam surat Al-Qadar ini Allah menyebutkan beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama, anna Allah azza wa jalla anzala al-Qur'an fi hadhihi al-lailah. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Menurunkan maksudnya di sini apa? Apa menurunkan mewahyukan kepada Rasulullah langsung atau bagaimana? Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan yaitu diturunkan sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas ke langit dunia. Disimpan di sebuah rumah yang bernama Baitul Izzah ya. Kemudian baru diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Itu yang dimaksud dengan Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian Keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, Allah azza wa jalla 'Azzama sya'naha bidzikriha. Allah di sini mengagungkan Lailatul Qadar dengan firman-Nya, "Wa ma adra kama Lailatul Qadar?" Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Allah mempertanyakan ini untuk menunjukkan tentang keagungannya. Seperti firman Allah Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Karena ya Allah ingin mengagungkan tentang apa itu hari kiamat. Kotaman yang ketiga, annal ibadata fiha khairun minal ibadah fi alfi syahr. Bahwa ibadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan. Allah berfirman, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Keutamaan yang keempat, annal malaika tatanazzalu fi hadhihi lailah. Bahwa para malaikat turun pada malam itu. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruh. Dan para malaikat turun dan demikian pula ruh. Maksud roh di sini itu malaikat Jibril. Fiha pada malam itu biizni rabbihim dengan izin Tuhannya. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis sahih, wa jumlah malaikat yang ada di bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada kerikil yang ada di bumi. Ya, jumlah malaikat yang ada di bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi. Subhanallah. Keutamaan yang kelima dari ayat ini, dari surat ini ya, annal amna wassalam yahullu fi هذه laila ala ahli iman bahwa keselamatan itu diberikan pada malam itu kepada ahlul iman. Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Baik, sekarang pembahasan kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Khilaf para ulama kata Al-Hafidh Ibnu Hajar sekitar 40 pendapat. Tapi saya nggak bakalan sebutkan pendapat semuanya. Ya, yang kuat dan ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih bahwa Lailatul Qadar ya disembunyikan waktunya kapan. Tapi ia adanya pada 10 malam terakhir. Berdasarkan riwayat ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 2018, Muslim nomor 1167. Rasulullah bersabda, "Fabtaghuha fil ashril awakhir." Carilah oleh kalian di 10 akhir Ramadan. Dan yang paling utama yaitu pada malam-malam ganjilnya. Sebagaimana juga dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya di nomor 2017 bahwa Rasulullah sabda taharrau lailatal qadar fil witri minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 akhir dari bulan-bulan Ramadan. Ya. Yeah. Dan lebih juga ditekankan pada malam 27. Berdasarkan riwayat Muslim dalam sahihnya ya yang menunjukkan kepada hal itu walaupun tidak menghalangi kalau terjadi pada malam yang lainnya adapun pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan maka ini pendapat yang lemah mereka beralasan katanya Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya, kita katakan bahwa bahwa bisa jadi bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu pada waktu itu saja ketika diturunkan Al-Qur'an. Tapi kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa Lailatul Qadar ya setelah itu terjadinya pada 10 hari terakhir saja. Jadi itu khusus pada waktu turunnya Al-Qur'an saja. Adapun sekarang Lailatul Qadar Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa itu terjadinya 10 terakhir. Sehingga ya yang sahih dan kuat bahwa Lailatul Qadar itu ya pada 10 malam terakhir dari malam-malam Ramadan. Maka tentunya kita berusaha ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang muslim ketika di malam Lailatul Qadar? Yang biasa Rasulullah lakukan adalah beliau menghidupkan malam itu. Kalau istilahnya uh, pegawai sip tiga. Ya. Maksudnya tidak tidur semalaman. Khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 2024 dan Muslim di nomor 1174 Rasulullah SAW bersabda eh, Aisyah berkata ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dahul al-ashra shad mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk sepuluh terakhir beliau mengikatkan sab, apa tali ikat pinggangnya dan menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Ya. Maka akal Islam kita berusaha ya. Kalau ya tentu semuanya semampu kita. Kalau bisa antum kuat semalam suntuk nggak tidur khusus ibadah, maka subhanallah. Ya. Tapi kalau antum mampunya bisa bangunnya jam 1 atau jam 2 baru beribadah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau antum pengen dapat Lailatul Qadar maka bersungguh-sungguhlah. Karena Rasulullah bersungguh-sungguh, para sahabatnya bersungguh-sungguh. Dan dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebutkan dalam hadis yang sahih, yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar. Rasul sabda Lailatul Qadar lailatun samhah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang bening. Taliqah ya tidak berawan. La harah wala baridah, tidak panas dan tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatan hamra. Dan pada pagi harinya matahari bersinar kemerah-merahan. Ya, redup dia. Jadi ini Rasulullah menyebutkan bahwa di antara tanda Lailatul Qadar itu adalah pada waktu itu malam yang bening. Tidak berawan, tidak panas dan tidak dingin dan terkadang disertai dengan hujan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dalam sahihnya dari hadis uh, Ubay bin Ka'ab Ya. Bahwa dari hadis Abu Sa'id, maaf, dari hadis Abu Sa'id bahwa Nabi SAW berkhutbah dan berkata, "Inni uritu Lailatul Qadar, thumma unsituha." Aku diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadar, kemudian aku dijadikan lupa. Kapan itu? Faltamisuha fil ashril awakhir fil witr. Maka carilah oleh kalian di sepuluh akhir dari witir, maksudnya malam ganjil. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wati watinin. Dan waktu itu aku bermimpi aku sujud ya di bekas air hujan dan lumpur. Berkata Abu Sa'id, maka pada malam 21 terjadi hujan. Ya sehingga masjid Rasulullah itu becek dan aku melihat ketika Rasulullah selesai sholat subuh wajahnya itu kotor dengan air dan dengan apa? lumpur, ya, tanah yang basah. Ini menunjukkan bahwa ya, terkadang di malam Lailatul Qadar itu terjadi hujan. Hujan. Kemudian eh, adapun hal-hal yang disampaikan oleh sebagian khotib-khotib bahwa pada malam itu binatang-binatang bersuara ini nggak ada dalilnya yang sahih tentang masalah itu. Ya bahwa malam itu binatang-binatang pada keluar, pada bersuara. Mana dalilnya? Ya. Untuk menyebutkan bahwa itu tanda harus butuh dalil karena itu sifatnya gaib. nggak boleh bikin-bikin sendiri atau bikin-bikin khurufat sendiri, tidak boleh. Ini ya, maka kita berusaha akal Islam mencari di malam-malam Lailatul Qadar ini. Ya, kalau antum yang kerja di pabrik bisa nggak tidur untuk shift 3, kenapa kita tidak bisa untuk mencari Lailatul Qadar? Padahal pahalanya dan upahnya lebih gede, ya kan? Subhanallah. Kemudian sekarang kepada pembahasan yang kedua itu masalah itikaf. Itikaf Secara bahasa artinya al-iqamatu 'ala syai. Tinggal di suatu tempat dalam rangka bersungguh-sungguh mengamalkan amalan. Itu namanya iktikaf secara bahasa. Adapun secara istilah Iktikaf artinya berdiam di masjid pada beberapa waktu tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Waktu itikaf Waktu itikaf Tidak ada keharusan harus 10 terakhir Ramadan Karena Rasulullah pernah Ya beritikaf di sepuluh terakhir Syawal. Dan beliau pula, pula pernah dua puluh terakhir dari bulan Ramadan sebagaimana itu dalam hadis yang sahih. Ya. Yeah. Bahwa Rasulullah Wasallam pernah dua 20 hari di akhir hayatnya. Jadi enggak harus 10 hari terakhir. Nah, sekarang permasalahannya uh, paling sedikit paling sebentar berapa ini untuk dikatakan itikaf. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ya 10 hari, ada yang mengatakan dan yang lain-lainnya. Ada yang mengatakan satu malam. Ya. yang jelas, akal Islam tidak ada satupun dalil yang membatasi berapa hari harus kita itikaf. Bahkan ada sebuah dalil yang disebutkan yang sahih bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyah a'taqif lailatan fi Masjidil Haram." Ya Rasulullah, ya dulu waktu di zaman jahiliyah kata Umar, aku sudah bernazar untuk itikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah bersabda, "Ya laksanakan nazarmu." Rasulullah di sini menganggap itikaf satu malam. Ya, makanya uh, bisa jadi Allah alam bahwa waktu yang paling sebentar itikaf itu satu malam. Dan boleh lebih. Ya. Sebagaimana itu ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya jumhur berkat ya dari dari madhab Ahnaf Syafi'iyah menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu untuk dikatakan itu itikaf berapa hari. Kemudian tempat itikaf. Itikaf ya hanya diperbolehkan di masjid. Karena Rasulullah tidak pernah itikaf di luar masjid. Demikian pula para sahabat tidak pernah beritikaf di luar masjid. Tidak ada istilah itikaf di rumah. Ya. Atau itikaf di goa. Buat apa? E, semedi. Enggak boleh. Itikaf itu di masjid. Sebagaimana firman Allah wa antum aakifuna fil masajid. Sementara kalian beritikaf di masjid-masjid. Cuma kemudian para ulama khilaf, masjid apakah setiap masjid boleh itikaf atau hanya tiga masjid saja? Ya. Jumhur berpendapat bahwa di setiap masjid jami' boleh kita beritikaf. Mereka berdalil dengan ayat wa antum akifuna fil masajid dan kalian ya itikaf di masjid-masjid di masjid ini umum masjid mana saja ya selama itu disebut dengan masjid maka bolehlah ia beritikaf Sebagian ulama berpendapat bahwa itikaf dan ini pendapat Huzaifah bin Yaman dan Sa'id bin Musayyib dari kalangan ya Eh, sahabat dan tabi'in bahwa itikaf hanya di tiga masjid. Berdasarkan sabda Rasul dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya, la illa fi thalathati masajid. Tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid. Kata mereka la dalam bahasa Arab asalnya itu menunjukkan makna nafiyatun lisihah, meniadakan keabsahan. Seperti la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak baca alfa. Sebagaimana orang yang salat nggak baca Al-Fatihah batal, demikian pula di sini la itikafa illa fi salasati masajid. Tidak ada itikaf kecuali tiga masjid, maka selain dari tiga masjid batal itikafnya. Dan pendapat ini yang dibela oleh uh, apa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani rahimahullah dan murid-muridnya. Adapun ayat mereka menjawab bahwa ayat itu mutlak masjid mana saja, sedangkan hadis itu muqayyad. Ya, muqayyad itu artinya hanya dibatasi tiga masjid. Maka dalam kaidah usul fikih disebut apabila mutlak bertemu dengan muqayyad maka yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Ya. Seperti misalnya Allah berfirman tentang darah. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu. Dam di sini mutlak, darah apa saja. Tapi di dalam ayat lain Allah menyebutkan wad-damul masfuh. Apa um, ad-damul masfuh ya, sebutkan dalam ayat yang lainnya. Saya lupa di surat dan ayat berapa. Kata-kata masfuh yaitu mengalir ini namanya takid. Tak itu mengikat. Jadi yang dimaksud dengan darah yang diharamkan diharamkanlah darah yang mengalir. Ya, ini namanya kaidah usul fikih. Demikian pula masajid di sini kata mereka mutlak, masjid mana saja. Dan hadis ini mengikat. Yang dimaksud dengan masjid di sini itu tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya. Adapun hadis Aisyah yang menyebutkan boleh sholat apa itikaf di masjid-masjid jami itu beliau Syekh Albani menyatakan bahwa hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Kemudian mereka mengatakan mereka yang mengatakan boleh di masjid-masjid jami ya menjawab hadis ini. La'tikafa illa fi safil masajid salasah. Maksudnya ay la'tikafa kamilah. Tidak ada itikaf yang sempurna kecuali di tiga masjid. Ya. Kata mereka, tiga masjid itu adalah bagian daripada masjid-masjid. Sementara ya, apabila sesuatu itu disebutkan pada bagian-bagian yang umum maka tidak boleh ditakid ya tidak boleh dikhususkan ya sehingga kata-kata tiga masjid ini bukan merupakan pembatasan kata mereka tapi hanya sebatas menunjukkan bahwa itu yang paling utama warajihullahu a'lam ya yang anak lihat menurut sesuai dengan kemampuan anak dan keilmuan anak bahwa pendapat yang kedua lebih kuat ya kenapa karena pertama bahwa la dalam bahasa Arab mempunyai makna nafiatun lisiha dan tidak boleh dipalingkan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Yang kedua, ya, bahwa dakwah itu tidak bisa dikhususkan itu kalau masuknya kepada am dan khas. Umum dan khusus. Tapi ini masalah dalam masalah mutlak dan tak muqayyad. Maka mutlak muqayyad beda dengan masalah umum dan khusus. Pada waktu itu tidak bisa dibawa. Ya tidak bisa dikatakan bahwa ini tidak bisa mengkhususkan yang umum. Tapi kita katakan bahwa ini membatasi yang mutlak. Akan tetapi ya yang jelas kalau antum mau itikaf di masjid-masjid selain di tiga Masjidil Haram ya, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah haram ataupun bid'ah. Yang jelas pendapat saya mengatakan bahwa ya yang ini yang saya rojihkan, yang saya kuatkan bahwa itikaf hanya di tiga masjid. Masjidil Haram, masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa wallahu alam. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi itu tentang masalah apa syarat-syarat itikaf. Ada syarat yang disepakati dan ada syarat yang diikhtilafkan. Ada syarat yang disepakati yang pertama yaitu ya harus itikaf di dalam masjid. Syaratnya harus di masjid. Syaratnya harus di masjid. Berdasarkan firman Allah, "Wa antum aqifuna fil masajid." Yang kedua, berdiam diri di masjid dan tidak boleh keluar tanpa hajat. Ini ya syaratnya. Nah, sekarang ada permasalahan, apakah seorang yang itikaf harus puasa atau tidak? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa orang yang mau itikaf harus puasa. Mereka berdalil bahwa Rasulullah SAW selama itikaf nggak pernah nggak puasa itu kata mereka. Mereka mengat, ya demikian dalilnya. Sebagian lagi mengatakan tidak disyaratkan harus puasa. Karena Rasulullah pernah itikaf di 10 Syawal dalam keadaan tidak berpuasa. Demikian pula Umar pernah itikaf di satu malam di Masjidil Haram tidak puasa. Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyaratkan padanya puasa dan ini yang rajih wallahu alam. Sekarang hal-hal eh, kapan seseorang masuk ke tempat itikaf? Kata Syekh Utsaimin, orang yang mau itikaf hendaklah ia sudah masuk ke masjid pada malam 21. Ya. Dan masuk ke tempat itikafnya itu pada setelah subuh hari setelah sholat subuh baru masuk ke tempat itikaf. Karena pada zaman Rasulullah itu itikaf tuh masing-masing punya tempat tersendiri. Ya, bahkan diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah dalam hadis yang sahih bahwa Aisyah membuatkan kemah dalam masjid khusus untuk Rasulullah. Demikian pula para istri Rasulullah minta izin untuk dibikinkan kemah di belakang masjid. Akhirnya dibikin kemah-kemah khusus untuk untuk para istri Rasulullah. Ya, jadi mereka khusus di tempat itu sendirian sholat beribadah, baca Quran yang dan yang lainnya. Tidak seperti itikaf zaman sekarang, terkadang pada ngobrol. Gitu. akhirnya bu, acaranya bukan untuk ibadah, tapi acara ngobrol, ngalor ngidul. Kemudian disunnahkan untuk keluar dari tempat itikaf setelah sholat id dan boleh ia keluar pada malam Idul Fitri. Tapi yang lebih afdol itu setelah sholat Id. Ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang membatalkan itikaf Pertama, keluar tanpa udur. Ya, tanpa ada keperluan yang sangat. Kata Aisyah, "As-sunnah 'alal mu'takif alla ya'uda maridan wa la yashhad janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiruha." wala yakhruj li hajatin illa ma la budda minhu. Yang sunnah bagi orang yang itikaf kata beliau, jangan menjenguk orang sakit. Jangan ya menyaksikan jenazah. Jangan mendekati wanita, maksudnya jangan bersetubuh dengan wanita. Ya, atau bercumbu rayu dan yang lainnya. Dan tidak boleh ia keluar ya karena hajat kecuali yang harus. Jadi kebutuhannya yang harus. Ya, boleh keluar hajat seperti pengen buang hajat, buang air besar dan kecil ataupun makan kalau memang di masjid tidak disediakan. Ya, nggak apa-apa, keluar sebentar, misalnya di depan ada warung, kita beli makanan, masuk lagi makan di, di masjid. Itu kalau memang tidak disediakan di di dalam masjid. Pembatal yang kedua yaitu jima. Bersetubuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Mumti jilid 4 halaman 525. Jadi ini hal yang bisa membatalkan apa? Itikaf. Kemudian hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang beritikaf. Yang pertama itu keluar untuk keperluan yang sangat tadi sudah sebutkan. Yang kedua mengantar istri yang menjenguk sampai ke pintu masjid, bukan sampai rumah, tapi sampai ke pintu masjid. Ya. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW ketika Sofiyah datang menjenguk Rasulullah dalam dalam keadaan beliau itikaf. Maka beliau mengantarkan Sofia sampai pintu masjid. Demikian pula <coughs> boleh seorang yang itikaf bikin kemah sendiri di belakang masjid. Jangan di depan. Ya nanti kalau di depan orang mau sholat gimana? <coughs> Susah. Demikian pula boleh bawa kasur dan selimut ke dalam masjid selama itu tidak mengganggu. Tapi jangan bawa kompor. Boleh juga melakukan ya, boleh juga meminang dan mengadakan akad nikah. Ya mungkin misalnya antum lagi itikaf ada teman, wah, akhi mau nggak antum sama anak-anak? Udah, sekarang pinangnya, sekarang nikah, oh, kan? Gak apa-apa pada waktu itu. Dan ini ya tidak ada dalil yang melarangnya. Dan wanita boleh itikaf kecuali kalau dalam keadaan haid dan nifas. Dan wanita yang mustahabah boleh. Dalilnya wanita boleh itikaf bahwa <coughs> para istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal semuanya itikaf setiap kali 10 malam terakhir. Ya. <clears throat> Dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. <clears throat> Ini yang berhubungan dengan itikaf ya. Sekarang kita bahas yang berhubungan dengan masalah yang ketiga yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah <clears throat> Al-fitr itu dari kata-kata iftar artinya berbuka. Jadi salah kalau ada orang menyebutnya dengan zakat fitrah. Ini penamaan yang salah. Yang benar zakat fitr. Ya, zakat fitr. Karena dari kata berbuka. Demikian pula Idul Fitr dari kata ber berbuka bukan kembali kepada fitrah seperti yang difahami banyak orang Indonesia. Id artinya kembali, fitr artinya fitrah katanya. Tidak. Ya, yang dimaksud dengan zakatul fitr, eh, idul fitr artinya hari raya berbuka. Demikian pula zakatul fitr. <clears throat> Zakat fitr itu wajib. Atas siapa? Yang jelas ya, atas setiap orang Islam. Atas setiap orang Islam. <coughs> Baik dia itu hamba sahaya ataupun merdeka. Baik itu orang dewasa ataupun anak kecil dan wanita ataupun laki-laki. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh eh, Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir al 'abdi wal hurr." والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ya Rasulullah mewajibkan zakat fitr satu sak dari kurma satu sak dari gandum atas setiap hamba saya dan merdeka laki-laki dan wanita, ya, orang dewasa dan anak kecil dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa khusus orang Islam saja. Orang kafir tidak ada. Ya. <clears throat> tidak tidak diambil zakatnya. Syarat daripada zakat fitrah dua. Syarat zakat fitrah cuma dua. Satu muslim sudah disebutkan dari dalilnya. Dua punya kemampuan Kapan disebut seseorang itu mampu? Apa dia harus orang kaya? Tidak. Kata para ulama, ya. Dan ini pendapat jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah bahwa apabila seseorang punya kelebihan dari makanan satu sa' maka pada waktu itu tetap zakat fit, wajib zakat fitrah, zakat fitr. Ya, punya kelebihan dari makanannya saat hari itu satu sok maka dia bayarkan untuk dirinya kalau ada kelebihannya dua sok maka untuk diri dan istrinya kalau ada tiga sok maka kita utamakan yang paling dekat dulu istri kemudian anak ya kemudian ibu kemudian bapak <clears throat> ini dan ini pendapat jumhur. Dan ini yang sahih, ya. Karena Rasulullah hanya mengatakan wajib atas anak kecil, dewasa dan kata-kata faradha di sini hukumnya <clears throat> mutlak dan tidak diberikan nisab berapa harus. Maka tidak ada dalam zakat fitrah fitr, fitr, itu disebut ada nisabnya berapa. Enggak kayak zakat harta Ya, kalau zakat apa emas berapa nisabnya? 85 gram. Kalau zakat kambing ada 40 ekor. Tapi zakat fitrah nggak disebutkan. Maka pada waktu itu kata orang karena nggak disebutkan, maka setiap orang yang mampu untuk bayar zakat fitr, ya kelebihan dia satu sok sudah wajib, sudah wajib. <clears throat> Kemudian apa saja yang dikeluarkan, maksudnya makanan apa saja yang boleh dikeluarkan untuk bayar zakat fitr. Yaitu setiap makanan yang ditakar dan itu merupakan ya makanan yang kebanyakan itu dimakan di, di negeri itu. Ya. <clears throat> Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudri menyebutkan bahwa Rasulullah eh, bahwa kami dahulu mengeluarkan zakat fitr satu sok dari makanan atau satu sok dari gandum atau satu sok dari kurma atau satu sok dari kismis zabib atau sok satu sok dari samin minyak samin akid ya <clears throat> lihat ini ada berapa macam di situ makanan to'am kata-kata to'am dalam bahasa Arab pada zaman Rasulullah itu kalau dimutlakan maksudnya adalah bur atau hintoh sejenis dari gandum juga atau satu so dari gandum syair ya atau kurma atau kismis atau akid ya maka dari itu setiap makanan yang itu memang dimakan boleh kita keluarkan yang nggak harus cuma beras ya setiap yang bisa dimakan <clears throat> kita keluarkan seperti di Indonesia jagung dimakan kan bisa boleh dikeluarkan dengan jagung Ya. Bisa. Yang jelas mana yang lebih bermaslahat itu yang paling ya ditekankan untuk dikeluarkan. Kemudian tentang masalah eh, kadarnya yaitu yaitu satu sok satu sok kecuali untuk bur dan hintoh untuk bur dan hinto itu hanya setengah sok saja. <clears throat> Berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam hadis yang sahih ya bahwa eh, dari hadis eh, Sa'labah bin Abi Su'air dari bapaknya yaitu Abu Su'air bukan Ibnu Umar ya maaf yang diriatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih Rasul sabda sa min bur au qamah ala kulli tsnain. Satu sa dari bur atau qamah untuk dua orang. Ini menunjukkan khusus untuk bur ya, itu setengah sa. Sekarang pertanyaannya satu sa-nya berapa? Satu sa itu berapa? Sudah saya jelaskan bahwa satu sa itu empat mud. Sa yang dianggap adalah sa-nya Madinah sok yang dianggap adalah soknya Madinah yaitu satu sok empat mud dan satu mud sama dengan 625 gram sekarang antum hitung ya <clears throat> satu sok empat mud satu mud 625 gram berarti satu sok berapa gram 625 kali 4 sekitar tiga eh, dua setengah kilogram ya lima kilogram berapa liter itu Hah? berapa tiga setengah liter ya, katanya tiga setengah liter ya lima kilogram sama dengan ya dua setengah eh tiga setengah liter wallahu alam Taib. Sekarang pembahasannya kapan waktu dikeluarkan zakat fitr? Harus dibedakan ya antara waktu pengumpulan zakat fitr dengan waktu pembagian zakat fitr. Beda. Kalau waktu pengumpulan zakat fitr maka boleh lebih dari tiga hari sebelum sebelum ish uh, Idul Fitr. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah ditugaskan Rasulullah untuk menjaga ya makanan dari dari zakat fitr. Kemudian di waktu malamnya datang seorang ya mencuri seseorang mencuri kemudian ditangkap sama Bu Rero. Kata dia, aku ini orang miskin. Dia banyak anak, tolonglah bantu. Akhirnya dilepaskan sama Bu Rero. Di malam eh, pagi harinya dilaporkan sama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Itu iblis. Nanti malam dia akan datang lagi. Pada malam kedua datang lagi dia nyuri, ditangkap lagi sama Bu Hurairah. Ya. Akhirnya dia ngomong lagi, saya ini orang fakir miskin, tolonglah. Dilepaskan lagi. Pagi harinya dilaporkan lagi ke Rasulullah. <clears throat> Kata Rasulullah, nanti malam datang lagi dia. Pas malamnya datang lagi. Akhirnya tangkap sama Bu Rero. Pas dia beralasan pokoknya aku tidak akan melepaskan kamu kata Bu Rero. Karena aku iya, kamu itu bohong. Akhirnya kata iblis, "Maukah aku ajarkan kepada kamu hai Abu Hurairah kalau kamu baca, kamu akan dilindungi dari godaan setan sampai pagi. Ya, kata Bu Hurairah apa itu? Kata dia, bacalah ayat kursi sebelum kamu tidur. Akhirnya dilepaskan Abu Hurairah. Paginya ngelapor kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Sadaqaka wa huwa kadu. Kali ini dia benar walaupun dia tukang dusta. <clears throat> Tiga hari di situ. Iya kan? Tiga malam di situ syahidnya. Di sini waktu pengumpulan. Jadi boleh dikumpulkan di masjid misalnya. Seminggu sebelum Id. Tapi untuk waktu pembagian tidak boleh ya lebih dari dua hari sebelum Id, tidak boleh. Karena para sahabat mereka mengatakan memberi, diberikan rukhsah oleh Rasulullah dua hari sebelum Id. Yang paling afdol adalah sebelum berangkat ke sholat, sholat apa ke lapangan untuk sholat id Kata Ibnu Umar, Amar Rasulullah SAW zakatil fitr an tuadda qabla khurujin nas ila sholat Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr sebelum membagikan zakat fitr sebelum orang-orang keluar menuju sholat. Ini waktu yang paling afdol. Ya, yang paling afdol itu waktu itu. Dan diberikan rukhsah boleh dua hari <clears throat> sebelum ish, sebelum Idul Fitr. Ya. Sekarang kalau mereka yang lupa belum mengeluarkan zakat fitr setelah sholat baru ingat apa dia gugur kewajibannya atau tidak? Para ulama bersepakat, ittafaqal ulama, para ulama bersepakat bahwa orang yang ya tidak sempat mengeluarkan zakat fitr sebelum sholat Id, maka tetap tidak jatuh kewajiban. Tetap dia wajib membayar zakat fitr tapi ya kedudukannya menjadi sodakoh bukan lagi zakat fitr sebagaimana kata Ibnu Abbas Rasulullah mewajibkan zakat fitr sebagai pencuci buat orang puasa dari lagu dan rofas dan pemberi makanan kepada orang miskin barang siapa yang membayarkan ah, apa membayarkannya sebelum sholat maka ia zakat yang diterima dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat maka ia adalah sodakoh dari sodakoh sodakoh ya Rasulullah di sini barang siapa yang membayarnya setelah sholat di mana Rasulullah tidak mengapa? Ya tidak memberikan tidak mengatakan adapun setelah sholat maka tidak perlu bayar. Tapi Rasulullah tetap, tetap mengatakan barang siapa yang membayar setelah sholat. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitr tidak jatuh. Sekarang kepada siapa dibagikan? Khilaf para ulama juga Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitr itu boleh dibagikan kepada delapan asnaf, sama dengan zakat yang lainnya. Mereka berdalil dengan ayat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin wa ila akhir ayat. Sesungguhnya sadaqat, kata mereka ayat di sini menunjukkan bahwa sadaqah itu delapan asnaf. Sedangkan zakat fitrah masuk dalam sodakoh kata mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin saja, tidak delapan asnaf. Ini hanya dua, pendapat ini yang saya ketahui ya. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang sahih yang hasan Zakatul fitr tuhratan lissaim minal lagwi war wa tu'matan lil masakin. Zakat fitr itu adalah pensuci untuk orang yang berpuasa dari lagu dan ya perkataan sia-sia dan rafat perkataan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin dan sebagai makanan untuk orang mis miskin. Ya. Yeah. Kata mereka, Rasulullah hanya mengatakan sebagai pemberi makanan orang miskin. Tidak menyebutkan delapan asnaf. Mereka yang mengatakan harus delapan asnaf, boleh delapan asnaf, membantah dan mengatakan. Ya, bahwa Allah Rasulullah pun pernah menyebutkan zakat uh, hanya untuk fukoro. Itu dalam hadis Muad bin Jabal katanya. Ya, yaitu khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kata kata Rasulullah, ajarkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada orang miskin. Dan orang miskin di sini bukan berarti miskin saja, tapi hanya sebatas bahwa kebanyakan yang dibagikan itu orang miskin, tidak menghalangi yang lainnya kata mereka. Sekarang kita lihat apa yang menjadi sebab mereka berselisih. Ini harus dilihat dulu perma akar permasalahannya. Supaya kita dari sini kita bisa mengetahui mana yang kuat. Karena ya akhi sodakoh itu ada dua macam. Ada sodakotul mal dan ada sodakotul abdan. Paham nggak? Sodakah, sodakah harta dan sodakah badan. Sodakah badan ini yang disebut dengan kafarot. Paham tidak? Kafarat. Nah, masalahnya zakat fitr ini masuknya pada yang mana ini? Apakah dalam sodakatul mal, zakat mal, harta, sehingga boleh dibagikan padanya delapan asnaf? Ataukah dia termasuk kafarat? Yang kafarat itu hanya untuk orang miskin. Seperti misalnya orang kafarat itu ya, contoh kafarat kalau ada orang berjima di bulan di siang hari bulan Ramadan, bukankah dia wajib bayar kafarat? 60 orang fakir memberikan makan 60 fakir, boleh nggak memberikan makan musafir? Ah, memberikan makan amil atau memberikan makan <clears throat> ibnu sabil? Enggak. Kafarat itu khusus untuk orang miskin. Karena demikian yang disebutkan dalam ayat-ayat. Ya. Nah, mereka yang mengatakan bahwa zakat fitr ini termasuk daripada zakat mal mengatakan boleh 8 asnaf. Dan mereka yang mengatakan bahwa zakat fitr bukan dari zakat mal tapi itu dari sebagai kafarat itu mengatakan ini khusus orang miskin yang rajih. Bahwa zakat fitr itu masuk dalam masalah kafarat bukan dari zakat mal. Karena Rasulullah bersabda zakatul fitr tuhratan lis minal lagwi warrafat. Zakat fitrah itu pensuci orang puasa dari apa? al lagu warrafat. Lagu itu sesuatu yang sia-sia, rafat itu dari perkataan yang Rasulullah mengatakan bahwa zakat fitrah itu sebagai pensuci dan ini adalah sifatnya kafarot bukan zakat mal. Yang kedua, beda antara zakat fitr dan zakat mal. Sudah saya sebutkan dari perbedaannya. Zakat mal itu wajib nisab, Iya kan? Zakat fitr tidak ada nisab, Bagaimana akan dikiaskan? Kemudian zakat mal yang sahih bahwa hamba saya tidak wajib. Tapi zakat fitr hamba saya wajib. Jelas berbeda. Adapun ayat innamas sadaqatu Kata-kata alif lam di sini bukan lil lil istighraq. Ya. Alif lam dalam kata-kata innamas sadaqat. Sesungguhnya as tidak mencakup semua sedekah. Karena para ulama bersepakat bahwa ya sedekah infak yang sifatnya sunnah tidak masuk dalam ayat itu. Dan juga Rasulullah SAW berkata, wal kalimatu thayyibatu sadaqah dan kalimat yang baik itu sadaqah tidak masuk dalam ayat itu. Yang sahih alif lam dalam as-sadaqat di sini lil ahdi dzikri. Karena berhubungan dengan ayat sebelumnya itu wa minhum may yalmizuka fis Dan kejadiannya itu sedang pada pada zakat mal. Jadi tidak bisa umum. Ayat itu tidak umum. Itu khusus untuk zakat mal saja. Kemudian ada sebagian ustadz di Indonesia ada yang punya pendapat ketiga. Allah alam ini pendapat siapa? Nggak tahu. Ya, padahal kita tidak boleh bikin pendapat yang ketiga kalau para ulama cuma berpendapat dua saja. Katanya, ya, boleh dibagikan kepada delapan as, kepada enam asnaf saja. Di dari delapan itu dikecualikan dua, mualaf dan satu lagi saya nggak tahu. Ya. Saya yang pernah diudarakan di sini di, di Rojak FM. Saya dengar itu ini ajib. Saya cari tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti ini. Yang ada cuma dua pendapat dari pendapat para ulama. Ya. Yang rajih bahwa zakat fitr khusus untuk orang miskin saja. Karena ia min jinsil kafarat kata Syekhul Islam Taimiyah. Bagi yang ingin puas silakan baca Majmu' Fatawa jilid uh, subhanallah jilid Jilid 25 halaman 73. 71 sampai 79. Bagi mereka yang bisa bahasa Arab. Beliau di situ Masya Allah pembahasan yang sangat mumtaz. Di mana beliau mengatakan bahwa zakat fitr masuk dalam kafarat bukan dalam zakat mal. Sehingga dia hanya diwajibkan kepada orang miskin saja. Dan ini juga yang dibela oleh murid Ibn Taimiyah yaitu Ibn Qayyim Al-Jauziyah maka beliau mengatakan bahwa tidak pernah para sahabat, para tabiin dan para ulam, para tabiut tabiin mengeluarkan untuk selain, untuk selain orang miskin. Ya, para sahabatnya tidak pernah melakukan itu. Sekarang pembahasan yang selanjutnya <clears throat> yaitu boleh nggak diganti dengan harta, dengan uang. Zakat fitr diganti dengan uang, boleh nggak? Khilaf jula para ulama, jumhur. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik dan mazhab mereka tidak boleh diganti. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW hanya mewajibkan sedekah eh, zakat fit, zakat fitr itu satu sok dari kurma atau syair gandum atau akib atau kismis. Padahal pada zaman Rasulullah ada emas dan perak sebagai mata uang. Tapi tidak pernah ada satupun dalil bahwa Rasulullah menyuruh untuk mengeluarkan dengan emas dan perak. Watarkul bayan an waktil hajah la yajuz kata mereka karena disebutkan dalam kaidah usul fikih ya meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh meninggalkan ya penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Dan Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah tidak akan lupa. Kenapa Rasulullah tidak pernah menyebutkan dalam satu ayat hadis pun boleh mengeluarkan dengan emas dan perak? Yang ada adalah cuma makanan. Ya. Dan Rasulullah tidak pernah menjelaskan padahal kalau memang itu boleh pasti Rasulullah jelaskan. Tidak boleh Rasulullah menyembunyikan ilmu. Maka dari itu kata mereka haram mengeluarkan dengan uang. Baga barang siapa yang mengeluarkan dengan uang la yudzi tidak sah dan wajib mengulangi. Abu Hanifah berpendapat boleh secara mutlak, boleh diganti dengan harga. Iya. Alasannya karena katanya karena zakat fitr itu maksud tujuannya limuasatil fuqara untuk membantu orang-orang fakir miskin. Dan yang namanya muasah membantu itu dengan apa saja. Maka boleh diganti dengan kima. Adapun Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan, pada asalnya zakat fitr haram dikeluarkan dengan uang. Kecuali kalau di sana ada darurat syariah atau maslahah yang sangat besar di mana ya di suatu ketika misalnya terdapat darurat syar'i orang ini dia punya makanan ada tapi nggak punya uang dan dia sangat butuh kepada uang maka pada waktu itu mimbabil darurah tubihul mahdurat darurat membolehkan sesuatu yang terlarang silahkan ya nah, sekarang ada masalah Ustadz gimana kalau misalnya saya nitip ke Amil nanti tolong dibelikan diberikan beras saya ngasih duit, Pak nanti beliin beras boleh nggak? Boleh. Karena yang ibroh yang dianggap itu ketika pembagian, bukan ketika pengumpulan. Ya. Kalau kita nitip saja kepada Amil, tolong diberikan beras. Nggak apa-apa yang karena yang dianggap itu ketika pembagiannya, sah atau tidaknya masalahnya. Ya Allah a'lam. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu ahkamul idain. Hukum-hukum yang berhubungan dengan Idul Fitri. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana kita menentukan id dan siapa yang berhak untuk menentukannya. Akal Islam Rasulullah bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ya hendaklah kalian memulai puasa dengan melihat hilal dan beridul fitri dengan melihat hilal Rasulullah menggantungkan dengan ru'yah ya maka dari itu menentukan Ramadan dan Idul Fitri harus dengan ru'yah ru'yah bukan dengan hisab ya akhi ya karena ya akhul, akhul Islam ya me, apa hanya bersandar kepada hisab itu termasuk bid'ah dalam agama kata Syekh Islam Taimiyah walladzina ya'tamiduna 'alal hisab ya kama annahum dalun fi syariah mubtadi'un fid din mukhtiun fil aqli wal hisab nafsi. Kata beliau, orang yang berpegang hanya kepada hisab selain dia sesat dalam ya sesat dalam eh, dalam tata caranya, bid'ah dalam agama dan ia pun salah secara akal dan ilmu hisab itu sendiri. Kata beliau, kenapa? Karena menurut ulama hisab Rukyah itu tidak bisa ditentukan dengan hisab. Rukyah itu tidak bisa ditentukan dengan hisab. Kenapa? Karena ini berbeda dengan keadaan tempat. Ya. Terkadang kata temia dalam majmu fatwa disebutkan begitu. Di suatu tempat 8 derajat itu belum kelihatan. Tapi di tempat lain sudah kelihatan. Berbeda-beda. Jadi hisap itu fungsinya untuk apa? Cuma menulis apa menghitung saja kira-kira berapa derajat. Paham nggak? Cuma sebatas menentukan berapa derajatnya. Yang menentukan bukan itu, tapi ru'yah, kelihatan apa enggak, itu saja. Karena Rasulullah cuma mengatakan sumuli ru'yati. Dan tidak pernah ada sahabat yang menentukan dengan hisap saja. Wala tabi'in, wala tabi'ut tabi'in, wala para ulama. Makanya Orang yang hanya bersandar kepada hisab mubtadi, dia ahli bid'ah. Dia telah melakukan bid'ah hatta dia ngaku-ngaku Quran sunnah. Gak bisa. Ya, kalau dia Quran sunnah seharusnya dia melakukan sunnah dong. Sumuli ru'yati. Kata Rasulullah alaihi wasallam. Mereka pada zaman sekarang yang mengatakan boleh dengan hisab saja berdasarkan firman Allah katanya lita'lamu adadas sinina wal hisab agar kamu mengetahui jumlah tahun dan hisab kita jawab ayat itu hanya mengabarkan bahwa adanya matahari dan bulan dan malam dan siang itu untuk supaya kamu tahu jumlah apa ya tahun dan hisab tapi ayat itu bukan sebagai sandaran Allah tidak menyuruh untuk menyandarkan dengan hisab Rasulullah telah menafsirkan bahwa sandaran kita di dalam menentukan uh, apa puasa dan Idul Fitri itu apa? Ru'yatul hilal. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua yaitu tentang masalah apabila di satu tempat terlihat hilal Apakah seluruh dunia harus berpuasa dengan hilal itu atau setiap tempat masing-masing ada hilal tersendiri? Khilaf. Jumhur ulama mengatakan Rasulullah hanya menyebutkan sumu liru'yatih. Sumu liru'yatih. Maka di mana saja terlihat hilal, maka seluruh dunia harus berpuasa. Ya. Yeah. Sebagian ulama berpendapat setiap tempat ada masing-masing ada hilalnya. Berdasarkan hadis Quraib dari hadis dari Ibnu Abbas. Bahwa Quraib suatu ketika ia pergi ke Syam. Kemudian selama sebulan di sana. Kemudian pulang ke Madinah. Nah, di Madinah ketemu dengan Abdullah bin Abbas. Kata Abu Ibnu Abbas apa? Mata badak tu musiam. kapan kalian memulai puasa di sana? Kata Kureb, kami mulai hari Jumat. Kata Ibn Abbas, hal ra'aital hilal, kamu melihat hilal? Iya, kami melihat hilal pada malam Jumat. Kata Ibn Abbas, adapun kami maka kami melihat hilal pada malam Sabtu, maka kami pun senantiasa berpuasa bersama manusia. Kemudian kata Qurib, kenapa engkau tidak mencukupkan ru'yahnya Hilal, ru'yahnya Muawiyah saja di Syam? Ya. Kata Ibnu Abbas, tidak. Hakada amarona Rasulullah SAW. Tidak. Yang karena yang demikian itu yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ya. Terjadi perbedaan di Madinah dan Nah, permasalahannya adalah Mana yang rajih dari dua pendapat itu? Kata Ibnu Taimiyah, para ulama hisab apa para ulama ru'yah semuanya bersepakat bahwa ru'yah itu berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Semuanya bersepakat ulama ru'yah. Ya, bahwa belum tentu satu tempat kelihatan ru'yah di sana belum apa kelihatan belum karena ini disesuaikan dengan tinggi dan rendahnya tempat, demikian pula disesuaikan dengan mendung atau tidaknya cuaca. Cuma para ulama berbeda pendapat kata Ibn Taimiyah. Apakah itu dianggap atau tidak? Ya. Nah, di sini kemudian kalau Syekh Albani rahimahullah menguatkan dalam silsilah hadis sahih pendapat jumhur. Berdasarkan ayat eh, hadis as sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Ber hari raya itu pada kalian pada hari kalian semua ber hari raya. Dan beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Sekarang yang jadi masalah Ya. Bagaimana dengan keadaan zaman sekarang? Ini yang jadi masalah. Mungkin kalau zaman bahula ya, zamannya Muawiyah atau zamannya dahulu, yang namanya daulah Islam itu masya Allah satu khalifah atau pernah terjadi dua khalifah yang masing-masing pun menentukan roh sendiri ya masalahnya setiap negara umat Islam itu sudah terbagi-bagi kepada negeri masing-masing Indonesia, Malaysia, Brunei. Bagaimana ini? Dan setiap pemerintah itu menentukan sendiri-sendiri. Nah, ini jadi masalah. Makanya akal Islam permasalahan ini harus dikembalikan pada ulama zab abad sekarang juga. Kenapa? Karena masalah ini tidak pernah terjadi pada zaman sebelumnya. Maksudnya dari segi banyaknya negara. Negara Islam, ah, Islam terkotak-kotak dengan beberapa negara, sahih kan? Sekarang masalahnya kalau Saudi sudah puasa, apa Indonesia juga ikut? Kata Ibnu Albani harusnya begitu. Kalau di satu tempat terlihat hilal, semuanya juga ikut. Seharusnya begitu kata beliau. Tapi Syekh Albani ya mengatakan di akhir pembahasan beliau setelah beliau merojihkan pendapat jumhur setelah beliau mengatakan bahwa yang juara lagi adalah jumhur dan saya berharap kalau negara-negara Islam itu bersatu padu. Kemudian beliau mengakhiri pembahasannya dengan mengatakan dan ini perkataan sangat penting sekali. Sayang dalam terjemah Tamamul Minah nggak ada ini. Saya iya. Di dalam terjemah Tamamul Minah yang ada tidak dicantumkan. Saya nggak tahu apa karena si penterjemahnya yang kurang teliti atau dia sengaja menghilangkannya. Saya nggak tahu itu. Syalbani mengatakan begini di akhir pembahasannya. Wa ila an adwalul islamiyah fa inni ara sampai terjadinya persatuan daulah islamiyah fa inni ara anna kulla syi'bin an yasuma ma'a daulatihi setiap penduduk negeri hendaklah berpuasa sesuai dengan di negeri masing-masing di negeri masing masing kata beliau kenapa supaya tidak membuka ruang lingkup perpecahan lebih luas lagi sebagaimana yang terjadi di beberapa negeri Arab kata beliau dan memang benar ya terjadi perpecahan sahih di satu negeri ada dua hari raya gimana itu dan ini juga fatwa ulama besar Syekh bin Baz ketika Syekh bin Baz ditanya hai Syekh kalau di negeri Saudi sudah terlihat hilal apakah di negeri lain wajib ikut Beliau menjawab, "Ala kulli muslim an yasuma ma'a ma daulatihi lati huwa fiha." Liqauli sallallahu alaihi wasallam, as sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun." Setiap muslim hendaklah berpuasa bersama negerinya. Berdasarkan sabda Nabi, puasa pada hari kalian semua berpuasa dan hadis ini tidak bisa dilaksanakan kecuali sesuai dengan negeri masing-masing. Syekh Fauzan demikian pula pendapatnya. Ketika ditanya, jawabannya persis dengan per, jawabannya Syekh, Syekh bin Bas. Syekh Utsaimin pun demikian jawabannya, yang saya pernah dengar itu. Demikian pula masyayikh Saudi rata-rata jawabannya Syekh Abdul Musin, ulama besar Madinah menjawab begitu juga. Setiap muslim ikut negeri masing-masing. Iya. Makanya wallahi mereka yang mengatakan harus ikut Saudi ini nggak tahu ulama mana yang mereka ikuti atau cuma mengikuti rokyu mereka sendiri atau sehingga mereka mensejajarkan diri dengan para ulama besar itu padahal Allah ber, ya kita ini diwajibkan di dalam beragama untuk bertanya kepada ahli ilm fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun kata Allah ya dan mereka para ulama besar yang telah sampai kepada derajat ijtihad dari kalangan desha Albani, Syekh bin Bas, Syekh Fauzan ternyata mengatakan harus ikut negeri masing. Ulama Saudi sendiri nyuruh kita ikut negeri masing-masing. Kok kita ngikutin Saudi kan gitu. Maka akal Islam ya. Supaya terus kita pelihara keseragaman dalam berhari raya Idul Fitri. Ikut pemerintah cukup. Kalau ada yang berkata, tapi pemerintah masalahnya ya berbuat curang dalam penentuan uh, apa penentuan hari raya dan Ramadan. Ya, terkadang dari dulu juga kata ah, sampai di antara mereka mengatakan dari dulu yang namanya tanggalan almanak itu kalau dikatakan tanggal merah tanggal 25 nggak pernah meleset itu terus. Ya, dari dulu kata mereka. Itu menunjukkan itu hanya sebatas hisab saja. Ini pernah dibahas oleh Syekh Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu fatawa. Kata beliau, fa in qila qad yakunu hadzal imam mufarritan atau mufritan atau mufarritan fi ru'yatil hilal. Terka, bisa jadi imam itu yang menentukan ru'ya itu adalah curang. Likaunihi annahu yaruddu syahadatal adl. Karena dia menolak persaksian orang yang adil. Atau ya dia ber apa ya'tamidu ala ahli nujum, hanya bersandar kepada ahli nujum saja. Kata Ibn Taimiyah, qila, maka dijawab. Ya. Annal amra fi hadza sawaun, bahwa permasalahan ini sama saja. Baik dia itu seorang mujtahid yang benar atau salah ataupun sa apa berbuat kecurangan. Kemudian beliau mengkiaskan dengan sebuah hadis. Bahwa Rasulullah sabda yusalluna lakum mereka sholat akan ada imam yang sholat mengimami kalian. Fa'in asabu falakum walahum. Kalau mereka benar sholatnya, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Fa'in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka salah sholatnya, kalian tetap dapat pahala, tetap ngikutin imam. Maka dosanya ditanggung oleh imam. Demikian pula masalah ini kata beliau. Kalau mereka salah dalam menentukan ru'ya maka yang nanggung dosanya mereka. Adapun kita, kita dapat pahala karena kita mentaati sultan, karena itu adalah merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang berkata begini, tapi Rasulullah bersabda la ta'ata li ma'asi la ta'ata fi, fi eh, la li makhlukin fi ma'asiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam rangka memaksiati khalik. Kita jawab, dari mana Anda mengatakan itu maksiat? Sekarang saya tanya. Kalau ada orang melihat hilal, dilaporkan kepada kodi, tapi kodi menolak, alias menolak persaksian orang itu. Bagaimana yang dilakukan orang itu? Apakah dia puasa sendirian atau ia tetap ikut kebanyakan orang? Yang sahih kata Ibnu Qayyim, tetap dia ikut kebanyakan orang, tidak boleh dia puasa sendirian. Karena Rasulullah sabda as-saumu yauma tasumun, puasa pada hari kalian semua berpuasa. Nah, sekarang ketika dia berpuasa bersama orang ya, sementara dia sendiri lihat hilal, apakah dia telah berbuat maksiat? Tidak. Sama sekali tidak bermaksiat seperti itu. Ya, dan ini tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu maksiat. Maka dari itu antum mengatakan itu maksiat mana dalilnya? Mana dalil kalau itu maksiat? Enggak boleh kita katakan itu maksiat kecuali dengan dalil. Kaif antum katakan itu maksiat? Sementara Rasulullah sabda as sawmu yawma tasumun. Dan para umat besar dan mereka tahu fakih fikih waqi ya. Maka ini pembahasan yang pertama itu kita ikut pemerintah. Kalau mereka salah, mereka yang tanggung dosa sudah ya kewajiban kita adalah mengikuti ya sabda Rasulullah as-saumu yawma puasa itu pada hari kalian semua berpuasa dan beridul fitri itu pada hari kalian beridul fitri semuanya ikut ikut kebanyakan orang kata ya Imam Imam Tirmizi setelah menyebutkan hadis tadi as-saumu yauma wal fitru yauma beliau berkata waqad fassara ba'du ahli ilmi Sebagian ahli ilmu telah menafsirkan hadis itu. Kala ia berkata, maknahu an saum bahwa puas yang namanya puasa itu labudda an yattabi'a mu'dhaman nas, harus ikut kebanyakan manusia. Berkata Al-Imam Astindi dalam kitab Hasyiatul Hasyiahnya Ibnu Majah. Kata beliau, wadh Yang zahir dari hadis itu, anna al amra bahwa perkara ini ya tidak boleh diselahkan kepada individu manusia tapi harus dikembalikan kepada imam pemimpin kaum muslimin yang ada di daerah itu tidak boleh kata beliau seseorang berpuasa sendirian tapi dia harus ikut ikut apa kebanyakan orang jadi Imam as mengatakan bahwa orang yang berhak menentukan kapan puasa dan kapan berfitri adalah khusus siapa Imam. Imam. Ya, kita alhamdulillah di negeri di negeri Indonesia masih Departemen Agama ya masih diberikan kepercayaan untuk menentukan puasa. Sudah kita ikuti. Kenapa? Ya, susah-susah amat sih. Ya akhi, kalau ini diserahkan kepada individu atau setiap yayasan punya ru'yah sendiri, kapan bisa bersatu? Gak mungkin abadan. Ya. Dan ini bukan urusan mereka sama sekali. Itu urusan imam. Makanya Abdullah bin Umar berkata, "Tara ya taro ainal hilal." Dahulu kami berusaha melihat hilal, faroaitul hilal. Maka aku melihat hilal. Kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah. Maka lalu Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Umumkan bahwa besok kita akan berpuasa." Syahidnya bahwa Ibnu Umar melaporkan dulu kepada siapa? Rasulullah sebagai pemimpin pada zaman itu. Makanya ya para ulama mengatakan kalau ada orang yang melihat hilal dia harus lapor dulu ke kodi. Nggak boleh dia langsung saya melihat hilal lalu puasa puasa nggak boleh haram dalam Islam. Karena dia setelah bikin provokasi. Ya. Sampai ada permasalahan kalau antum pernah belajar, belajar fikih ya, di buku-buku fikih ada permasalahan. Sudah saya sebutkan tadi. Kalau ada orang lapor ke kodi dia melihat hilal, kemudian ditolak persaksiannya, bagaimana dia bersikap? Ada dalam buku-buku fikih, silakan buka, buka itu. Ini menunjukkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan masalah Idul Fitri dan puasa itu bukan individu, bukan organisasi, bukan partai, bukan siapa siapa tapi mereka pemerintah. Tapi sayang, ya kaum muslimin di Indonesia ini pada sok tahu semua. Ya, sehingga akhirnya seperti itu. Allahumma musta'an. Ini yang berhubungan dengan permasalahan yang pertama itu bagaimana kita <clears throat> eh, menentukan hilal. Sekarang kita masuk kepada pembahasan buku ini jam berapa sekarang? Waduh, jam 11. Idul Fitr. Halaman 9, eh halaman halaman 10. Id menurut bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang kembali dan berulang-ulang. Dari kata ada ya'udu yang kembali dan berulang. Kenapa? Ya, Idul Fitri itu selalu kembali dan berulang setiap tahun kan? Maka disebut dengan Id. Sebutkan dalam hadis Rasulullah sabda apa? La tattakhidhu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Artinya tempat yang dikunjungi secara berulang-ulang ya di satu waktu tertentu. Makanya kalau ada orang mengkhususkan ziarah kubur malam Jumat Tuang ini berbuat bid'ah ini. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la tattakhidu qabri idan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Ya. Tidak boleh. Dan idnya kaum muslimin akal Islam cuma dua. Lihat halaman 11. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak enggak enggak pada punya buku ya. Ini gimana ini? Beli dong. Tuh di luar sudah ada tuh. Habis. Gimana ini? Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wali ahli Madinah yauman yal'abuna fihi ma fil jahiliyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sementara penduduk Madinah punya dua hari yang mereka mereka biasa bermain pada dua hari itu pada masa jahiliyah. Faqala Rasulullah bersabda, "Faqadimtu qadimtu alaikum lakum yauman tal'abuna fihi ma fil jahiliyah." Aku datang kepada kalian Sementara kalian punya dua hari yang biasa kalian bermain di masa jahiliyah. Waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah mengganti dengan yang dua hari dengan yang lebih baik dari dua hari itu yaitu yaumun nahar dan yaumul fitr. Rasulullah cuma menyebutkan dua, Idul Fitri dan Idul apa ada Rasulullah menyebutkan ada Id Maulid perayaan Maulid Nabi. Ya, Kemudian Isra Mi'raj tahun baru nggak ada itu. Rasulullah cuma menyebutkan dua, cuma dua. Makanya ya selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha maka ini jelas tidak dibenarkan karena Rasulullah tidak pernah sekalipun merayakan perayaan itu. Para sahabat pun tidak ada satupun yang merayakan. Adapun yang disebutkan oleh mereka Abu Bakar dan Umar merayakannya, ini semuanya adalah hadis-hadis yang dibuat-buat oleh mereka. Ya, dan hadis yang mereka sebutkan man 'azzama maulidi halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku maka halal untuknya syafaat hari kiamat. Kata Ibnu Jauzi hadisun maudhu', hadis palsu. Hadis palsu itu. Atau ada ini apa? Hmm, ulang tahun Ulang tahun sama dengan namanya dengan Uid. Namanya ulang tahun kan berulang tahun. Sama dengan Id. Mana Rasulullah SAW pernah merayakan ulang tahunnya? Ya anak kita dirayakan ulang tahun. Selamat panjang umur padahal ajal tambah dekat. Allah musta'an. Baik. Pembahasan yang kedua di halaman 12, mandi di hari raya. Ini disunahkan Nafi meriwayatkan di halaman 13 bahwa Abdullah bin Umar mandi di hari Idul Fitri sebelum berangkat ke musola. Musola di sini maksudnya tanah lapang. Kalau dulu zaman sahabat biasa nyebut musola itu untuk tanah lapang tempat sholat id. Kalau kita mah enggak musola itu masjid surau. Kalau orang Sunda nyebutnya langgar. Padahal sholat nggak boleh dilanggar kan. Ya. Jelas ya. musola yang dimaksud dalam hadis itu yaitu tanah lapang. Karena Rasulullah tidak pernah sholat di masjid sekalipun juga, nggak pernah. Selalu sholatnya itu di tanah lapang. Makan pada hari raya disunahkan makan di hari raya fitri sebelum melaksanakan sholat. Makan di sini itu yang disunahkan makan tamar, sebagian sebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah makan beberapa tamar dulu sebelum pergi sholat Idul Fitr. Ya, dalam riwayat di halaman 14 lihat, kan Rasulullah yaqdu yaumul fitr hatta kula tamarat. Rasulullah dulu tidak berangkat pada hari Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Halaman 16, memperindah atau berhias diri pada hari raya. Disunahkan pada hari raya membersihkan diri dan memakai pakaian terbaik yang ada serta memakai minyak wangi dan bersiwak. Ya, Imam Malik berkata, aku mendengar para ulama menyunahkan memakai minyak wangi dan berhias pada hari raya. Dan itu pula yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini siwa thawbi mihnatihi." Ya, apa salahnya kalau kalian beli satu baju selain baju yang dia pakai untuk sehari-hari untuk ya hari Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kita kata Rasulullah kalau bisa sediakan baju khusus untuk hari Jumat dan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Dan Rasulullah punya baju khusus kalau bulan untuk apa? Untuk menerima tamu dan hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin juga. Ya. Jadi yang sunnah bahwa kita pakai pakaian yang paling bagus, bukan yang baru. Ya kebiasaan umat Islam kalau hari raya beli baju baru, ini nggak ada contohnya. Ya, yang dicontohkan Rasulullah pakai baju yang paling bagus, nggak perlu beli baju baru, nggak usah. Yang sebaik-baiknya baju itu yang berwarna putih kata Rasulullah. Ya kata Rasulullah khairu thiyabikum al-abyad. Ya. Sebaik-baiknya pakaian kalian adalah yang berwarna putih kata Rasulullah. Itu sebaik-baiknya. Tapi ingat ya, dalam masalah berpakaian pun harus dilihat adab-adab secara syar'i. I. Ya, harus dipenuhi syarat-syarat berpakaian secara syar'i. Apa? Yang pertama, harus benar-benar menutup aurat. Ya. Ada celana itu suka pada robek-robek di dicipek. Nggak tahu itu apa sengaja disobek apa kurang bahan apa nggak bisa beli, nggak tahu nih. Yang kedua, harus tebal tidak boleh carang, tahu carang. Tipis kelihatan, transparan. Ya. Rasulullah pernah ketika melihat, Asma bin binti Abu Bakar ya memakai pakaian yang tipis, ditegur oleh Rasulullah. Dalam hadis yang saya disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga tidak boleh ketat, merecet. Ya, nggak boleh. Pakai pakaian yang longgar, nggak boleh ketat. Apalagi pakai blue jean, namanya juga jean. Ya nggak tahu jinnya jin ifrit atau jin tomang itu. Nggak boleh. Para ulama zaman sekarang bersepakat bahwa blue jin itu haram hukumnya. Karena ia tasyabu dengan orang barat. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan orang yang sholat dengan pakai blue jin tidak sah. Kecuali kalau dia di luarnya pakai sarung. Tapi kalau pakai blue jin saja yang ketat itu, maka ia tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kehilangan syarat sah salat. Ya. Yaitu menutup aurat. Orang ngetat belum enggak enggak enggak menutup aurat. Kalau sujud pada ngejendol gitu. Kemudian juga tidak boleh tasyabu, Baik tasyabu kepada orang kafir atau tasyabu kepada wanita atau orang fasik. Ya. Tasyabuh. Wanita tidak boleh tasyabur kepada laki-laki karena Rasulullah melaknat setiap laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki laki-laki. Kemudian tidak boleh syuhrah. Apa syuhrah? Ya, syuhrah itu pakaian yang semua orang bikin pengen ngelihat. Wih, beda sendiri. Wih. Ya, itu namanya syuhrah. Saking anehnya, beda sendiri daripada yang lainnya, sehingga bikin tenar dikata kata-kata masyhur itu namanya pakaian syuhro ya nggak boleh pakaian syuhro nih pakaian ini juga harus diperhatikan ya maka antum yang lebih bagus adalah pakai yang betul-betul menutup aurat Pembahasan kelima, 18. Pergi ke musola tanah lapang dan pulang darinya. Disunahkan bertakbir untuk salat id setelah melaksanakan salat subuh men dan mendekat dari imam untuk mendapatkan pahala takbir. Jadi disunahkan ya kita pergi ke tempat lapangan tempat sholat itu dengan berjalan kaki itu yang sunnah itu yang sunnah ya bahwa kita berjalan menuju sholat id itu dengan cara berjalan kaki ya dengan cara berjalan kaki Kata Ibnu Umar dalam riwayat yang dihasan oleh Syekh al Bani dalam Sahih Ibnu Majah, "Kana Rasulullah SAW yakhruju ilal aid masyian wa yarji'u Rasulullah SAW itu keluar menuju lapangan tempat sholat id dengan berjalan kaki dan kembali pun dengan berjalan kaki. Ya. Dan disunahkan untuk beda jalan Pergi dan pulangnya beda. Ya. Kata Jabir bin Abdullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafa Rasulullah SAW kalau hari Id itu ya beda jalan. Ya, beda jalan yang penting beda jalan. Hatta di perumahan. Ya, terserah mau muter-muter ke blok ini juga terserah, pokoknya beda jalan. Ya. Pembahasan keenam, berkumpulnya hari raya dan Jumat dalam satu hari. Apabila hari raya dan hari Jumat berkumpul pada satu hari, maka gugur kewajiban hari Jum, salat Jumat. Karena ia telah digantikan oleh salat Id. Tapi Rasulullah sendiri melakukan salat Jumat. Ya, kata beliau wa inna lamujammi'un. Adapun kami, kami salat Jumat Jumat tapi tidak wajib. Ya, tapi tidak wajib. Tapi khilaf para ulama bagaimana kalau ada orang nggak sholat Jumat? Apakah dia wajib menggantikan dengan sholat zuhur atau tidak? Ya. Yang dirajikan Syekh Albani bahwa tetap sholat zuhur pun tidak wajib. Kenapa? Dikarenakan sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur, Sebagaimana orang yang telah melaksanakan sholat Jumat maka tidak wajib sholat Jumat, demikian pula orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat pun tidak wajib sholat zuhur. Karena Jumat pengganti zuhur. Ya. Allah Walaupun demikian tetap kita sholat zuhur mimbabil ihtiyat untuk berhati-hati. Ya, kita sholat Jumat itu lebih afdal karena itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir pada dua hari raya, halaman 26. Akal Islam kita diperintahkan untuk bertakbir pada dua hari raya. Ya. Dan lafadnya itu ada beberapa lafad takbir. Tapi yang masyur yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah Walillahilham Ya, boleh juga ini takbirnya Ibnu Abbas, Allahu akbar, Allahu akbar, Walillahil ham. Allahu akbar. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Itu ya lafadznya Ibnu Abbas. Boleh juga dan ini lafadznya Salman Al-Farisi dengan sanad yang sahih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Semuanya boleh. Ya selama itu dia bertakbir boleh. Dia ya, semuanya boleh. Dan ini diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 185, "Walitukabbirullah 'ala ma hadakum." Dan hendaklah kamu mengagungkan bertakbir ke, ya, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Kapan mulainya? Kalau Rasulullah memulai takbir itu sam, semenjak beliau keluar dari rumah. Lihat halaman 27. Riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yamal fitr fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Beliau dahulu keluar pada hari raya fitri lalu bertakbir sampai mendatangi tanah lapang. Itu yang dilakukan Rasulullah. Dan boleh memulai dari malam Idul Fitri. Berdasarkan firman Allah, "Walitukmilul iddah walitukabirullah." Dan hendaklah kalian menyelesaikan puasa Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir dan malam Idul Fitri itu sudah selesai Ramadan. Tapi mengikuti sunnah itu lebih afdol. Kita takbirnya mulai dari semenjak keluar ya rumah menuju lapangan. Yang disunahkan akal Islam kalau kita lagi berjalan menuju lapangan itu keras suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkadang kita mah nggak malu, malu. Diem yang disunahkan keraskan. Karena ini apa? Untuk memperlihatkan syiar Islam. Ya. Bahkan sampai-sampai ya, lihat halaman 28 dari Ibnu Umar kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Beliau bertakbir di dalam tendanya di Mina. Yasma'u ahlul masjid yang didengar oleh orang yang ada di masjid. Ya, fayukabbirun maka mereka pun semua bertakbir. Wa yukabbiru ahlal aswaq, demikian pula yang di pasar-pasar semuanya bertakbir hatta tartajmina takbiran sehingga mina ya apa eh, dipenuhi dengan takbir. Itu untuk takbiran Idul Adha ya. Yang sunnah itu dimulai dari subuh hari Arafah tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Takbiran jadi yang disunahkan itu dikeraskan. Takbiran itu kerasan Allah. Tapi tidak boleh diselingi dengan ini. Takung tung, tung, tak tung tak tung. Nih ini. Akhirnya ya orang joget gara-gara itunya. Ya, seharusnya takbir itu untuk mengagungkan Allah gara-gara gendang ah, akhirnya keagungan Allah itu jadi hilang. Iya, antum dengerin sendiri. Orang kalau takbiran pakai gendang, itu keagungan makna Allahu Akbar, Allahu Akbar hilang. Iya, dengan tabuhan-tabuhan setan itu. Allah ya akhi, ini sama sekali bukan dari Islam. Itu kebiasaan orang Majusi. Iya. Kemudian ada takbiran yang tidak ada asal usulnya. Itu yang sering dilakukan ya diseling-selingan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahdah ya terus sampai ini semua tidak ada asal usulnya dan termasuk bid'ah dalam agama bikin-bikin ya cuman orang kayaknya biar kelihatan bagus kan ini bagus kok bertakbir Ya akhi, bagus itu yang menurut Allah dan Rasulnya bagus. Bukan menurut ente bagus. Ya, kalau itu dilakukan pasti lakukan oleh para sahabat tuh. Mana nggak sahabat yang melakukan seperti itu? Ya, ketika para sahabat semuanya tidak ada yang melakukan ini menunjukkan bahwa mereka bersepakat untuk tidak melakukannya. Kata Imam Syatibi, apa-apa yang disepakati oleh para sahabat untuk diikut, di, ditinggalkan maka itu bid'ah melakukannya. Bid'ah melakukan. Kemudian kesalahan yaitu Idul Fitri dengan cara kur. Taunya nyikur. Ya, jadi dipimpin oleh satu orang Allahu Akbar. Setelah dia selesai, maka makmum pun baru Allahu Akbar satu suara. Ini pun perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan bahkan ini ada tasyabuhnya dengan orang Nasrani. Orang Nasrani kalau sholat di gereja itu kur. Satu, dua, tiga. Wah, kan gitu. Persis dengan anasi dan zaman sekarang. Ya akhi, kurukuran seperti ini tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Wala tabi'in, wala tabi'ut tabi'in, wala ulama yang empat. Tidak pula ada yang melakukannya. Tapi masing-masing bertakbir. Masing-masing bertakbir. Jenis-jenis takbir. Ini khusus untuk Idul Adha. Halaman 30. Takbir ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak yaitu bebas kapan saja kita mau takbiran silahkan selama di waktunya. Takbir Mukoyat yaitu setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu imam dan makmum ya masing-masing semuanya mengangkat suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu khusus untuk Idul Adha. Dari semenjak subuh hari tanggal 9 Arafah sampai 13 Zulhijjah. Waktu takbir sudah ya. Sifat takbir sudah. Bab ketiga, salat dua hari raya. Dasar pensyariatan salat Id yaitu firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan juga Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat id. Sekarang yang jadi masalah apa hukum sholat idul fitri dan idul adha? Khilaf, ada tiga pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa idul fitri dan idul sholat idul sholat id itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya hadis Sa'labah bahwa ada ia datang kepada Rasulullah dalam hadis yang lainnya ada seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai hey Rasulullah, salat apa yang diwajibkan kepadaku?" Kata Rasulullah, "Salat lima waktu." Kemudian dia bertanya lagi, apa ada yang lainnya? Kata Rasulullah, tidak. Kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Kata mereka, kalaulah ada pasti Rasul sudah terangkan. Pendapat yang kedua bahwa Idul salat Id fardu kifayah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sholat id fardu ain. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama. Firman Allah fasalli li rabbik. Salatlah. Dan ini untuk seluruh kaum muslimin. hadis bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk menyuruh, apa, menyuruh para wanita semuanya untuk keluar sampai-sampai wanita haid pun disuruh untuk keluar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, ketika Rasulullah menyuruh semua wanita untuk keluar sampai wanita haid pun keluar, ada yang berkata begini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dana la tajidu jilbaban." Salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Kata Rasulullah, "Litas litalbasha ukhtuha min jilbabiha hendaklah saudaranya memakai meminjamkan jilbab kepada dia dengan fi'il amr Rasulullah sampai-sampai tidak memberikan uzur buat mereka yang nggak punya jilbab tetap harus keluar pinjam. Rasulullah kalaulah itu hukumnya sunnah tentu Rasulullah tidak akan begitu sangat keras di sini menunjukkan bahwa hukumnya fardu ain semua harus hadir Ya. Yang rajih pendapat yang ini. Dahwa salat witir eh, salat Id hukumnya fardhu ain. Adapun hadis ketika dia mengatakan kepada Rasulullah orang Arab Badawi itu hadis sahih Apakah ada salat yang lainnya hai Rasulullah? Kata Rasulullah tidak ada kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Kita jawab bahwa itu khusus untuk salat yang sifatnya yaumian setiap hari. Buktinya Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadis itu salat Jumat. Sebutan nggak? Ada nggak di situ salat Jumat? Hah? Ada nggak? Ketika orang itu berkata, "Hai hey Rasulullah, apakah salat yang diwajibkan kepadaku?" Kata Rasulullah, "Salat lima waktu." Kata Rasulullah atau orang itu, "Ada lagi yang lainnya?" Tidak ada kalau kamu kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Disebutkan di situ salat Hah? Salat Jumat tidak ada di situ, tapi hukumnya apa? Wajib dengan ijma para ulama. Ini menunjukkan bahwa hadis itu untuk salat yang sifatnya yaumian, setiap hari. Ya. Maka tidak menafikan kalau kemudian Rasulullah mewajibkan salat yang lainnya. Jawaban yang kedua bahwa dalam akhir hadis yang tadi bahwa orang Arab itu datang kepada Rasulullah maka kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari, lalu Rasulullah mengajarkan baqiyatu syara'i, sisa-sisa syariat yang lainnya. Kita katakan bisa jadi masuk dalam sisa syariat, syariat itu adalah dalam masalah ini. Makanya, akhi, ya, Rasulullah sampai menyuruh wanita haid saja sampai keluar. Sampai wanita yang nggak punya jilbab suruh minjem. Apalagi maknanya kalau itu bukan hukumnya fardu ain. Ya. Kalaulah itu fardu kifayah, tentu Rasulullah mengatakan cukup yang lain sudah ada. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan dia yang tidak punya jilbab untuk tidak keluar. Tetap Rasulullah selalu pinjam, pinjam. Ini menunjukkan bahwa hukumnya fardu ain. Nah sekarang masalahnya kalau ada orang ketiduran Ngantuk Biasa kan kalau lagi puasa habis subuh itu tidur Ya, pas it tidur dia, bangun-bangun jam 9. Ya Allah, dia udah, udah sholat gimana? Wajib qada tidak? Yang sahih tidak ada qada untuk dia. Ya. Karena apa? <clears throat> tidak ada dalil. Ya. Enggak maksudnya, maaf ya. Permasalahan kalau dia ya. Permasalahannya ya, kalau dia meninggalkan hal ini karena ketiduran atau lupa yaitu apakah bisa dikiaskan dengan sholat lima waktu atau tidak yang kedua apakah sholat id itu boleh dilakukan sendiri-sendiri atau harus berjamaah ini jadi masalah yang sahih sholat id sama dengan sholat jumat karena sama-sama id itu harus berjamaah juga karena Rasulullah tidak pernah melakukan sendiri-sendiri wala para sahabat, wala tabi'in, wala tabi'ut tabi'in setelahnya. Maka dia harus disyaratkan dengan berjamaah. Ya, wallahu a'lam. Waktu Id halaman 48 Idul Fitri di waktu antara terbit matahari setombak sampai tergelincirnya matahari. <clears throat> ya. Jadi setelah matahari terbit agak tinggi ya. Sekitar mungkin kalau jam itu sekarang sekarang ini disesuaikan dengan ini sih ya. Enggak enggak sama ya. Terkadang subuh itu cepat, terkadang lambat. Ya, yang jelas dilihat kalau memang sudah agak tinggi ya sekitar jam 7 atau jam tengah 8 mungkin atau jam 7 terkadang itu waktu salat Id, Idul Adha, Idul Fitr. Adapun salat Idul Adha maka lebih pagi lagi. Karena setelah salat itu akan ada acara penyembelihan. Sekarang mana yang lebih afdal salat Idul Adha atau Idul Fitri? Yang paling afdal Idul, Idul Adha. Kenapa? Karena pada hari raya Idul Adha ada sebuah acara yang besar yaitu sembelihan korban. Tata caranya yaitu dengan dua rokaat dan ini dengan ijma. Dan yang sahih dalam hadis-hadis yang sahih bahwa takbir yang pertama adalah dengan tujuh kali takbir. Cuma khilaf para ulama. Apakah setiap, setiap kali takbir ini tangkat tangan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu angkat tangan karena tidak ada asarnya dari Rasulullah. Kita jawab uh, pendapat yang kedua mengatakan sunnah juga mengangkat tangan. Ya, mereka yang mengatakan sunnah mengangkat tangan mengatakan bahwa tidak adanya asar tidak menunjukkan itu tidak ada yang ada adalah asal dari para tabi'in. Ketika para sahabat waktu masih hidup bahwa mereka mengangkat tangan setiap kali takbir dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Ini menunjukkan ah, kalau itu ada asalnya. Kalaulah itu dilarang, pasti para sahabat sudah mengingkarinya. Maka pada waktu itu kata Syekh Fauzan yang sahih kata Syekh Fauzan setiap kali takbir itu angkat tangan karena adanya asar dari para tabiin dan tidak ada yang memukhalafah tidak ada yang menyisinya dari dari yang lainnya ya Kemudian apa bacaan antara takbir ya antara takbir Allahu Akbar ada bacaan nggak tidak ada satupun dalil dari Rasulullah tentang masalah bacaan ini. Rasulullah baca atau tidak. Ya. Maka dari itu tidak perlu kita membaca apa-apa. Ya, tidak perlu kita membaca apa-apa. Kemudian tidak ada adzan dan komat. Lihat halaman 54. Nggak ada istilah adzan dan kom. Tidak pula ada as-salatu jami'ah rahimakumullah. Nggak ada. Itu pun tidak pernah dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Ya. Yang Rasulullah lakukan itu as-salatu jami'ah ketika kapan? Hah? Salat kusuf. Ya, salat kusuf Rasulullah menyuruh as-salatu jami'ah. Tapi nggak pakai rahimakumullah. Ya. Tidak ada pula sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah. Sebelum maupun sesudah tidak ada. Dalam lihat halaman 56 ya, situ ada. Wah Nabi SAW melakukan sholat id dua rakaat tanpa sholat sebelumnya dan sesudahnya. Dan disunahkan di rakaat pertama membaca sabihis dan di rakaat kedua membaca hal atau Rakaat pertama membaca surat Qaf. Ya, yang kedua membaca surat apa? Al-Ata ya, nah lupa itu. Sekarang masuk kepada khutbah. Nah, kalau khutbah hukumnya tidak wajib. Ya. Siapa yang mau silakan, siapa yang enggak mau silakan. Apa yang lebih afdal ikut mendengarkan khutbah. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan khutbah itu se sebelum sholat. Ya sebelum, eh setelah sholat, afwan jiddan maaf. Khutbah itu setelah sholat. Akal Islam, para ulama berbeda pendapat. Apakah khutbah dua hari raya itu dua kali khutbah diselingi dengan duduk atau sekali khutbah. Sebagian ulama mengatakan itu dua kali khutbah berdasarkan hadis, tapi sayang hadisnya doif jiddan. Bahwa Rasulullah berkhutbah dua hari raya dengan dua kali khutbah. Mereka juga mengkiaskan dengan sholat Jum'at, khutbah Jum'at. Bima annahu karena juga sama-sama khutbah Id, karena Jum'at itu juga Id, tidak ada bedanya kata mereka. Pendapat yang satu lagi mengatakan bahwa itu khusus satu, satu kali khutbah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama tidak pernah ada satupun nukilan bahwa Rasulullah kalau khutbah khutbah itu di atas mimbar. Karena beda dengan sholat, sholat Jumat. Kalau khutbah Jumat Rasulullah di atas mim, di mana beliau duduk di tangga yang kedua eh berdiri di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Sehingga kalau ada duduk bisa duduk. Tapi dalam sholat id tidak pernah ada satupun nukilan Rasulullah SAW bawa mimbar. Bahkan ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW sholat ala qawakifan alal ardi. Beliau khutbahnya itu di atas tanah, tidak di atas mimbar dan tidak disyariatkan untuk bawa mimbar. Ya. Jadi bagaimana mau duduk nongkrong? Enggak bisa. Makanya yang sahih yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dan ini pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bahwa itu hanya sekali khutbah saja. Adapun yang dilakukan Rasulullah bahwa beliau kemudian pergi ke tempat wanita khutbah lagi karena pada zaman itu nggak ada speaker Makanya dalam riwayat Ibn Abbas dan di Bukhari, ya Ibn Abbas berkata, "Fadzanna annahu lam yusmi'un nisa." Rasulullah menyangka bahwa wanita tidak mendengar khutbahnya karena saking jauhnya. Maka beliau pergi kepada wanita untuk khutbah lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu sama sekali bukan bukan dalil kalau khutbah itu dua kali. Yang sahih cuma sekali. Yang sahih cuma sekali dan tidak di atas mimbar dan tidak disyariatkan untuk bawa mimbar. Sekali lagi tidak disyariatkan untuk bawa mimbar. Jadi khutbah aja begitu. Pakai speaker aja cukup. Itu yang sunnah. Iya. Jadi ini yang berhubungan dengan masalah khutbah. Kemudian akhlak Islam, adapun kebiasaan khutib memulai dengan takbir. Iya, khutbah dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ini termasuk perkara yang diada-adakan. Karena Rasulullah setiap kali khutbah selalu memulai dengan innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Enggak pernah memulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun hadis bahwa Rasulullah SAW menyelingi khutbahnya dengan takbir, hadisnya sangat doif, doifun jiddan. Ya, untuk melihat dalam buku kesalahan-kesalahan dalam Idul ber Berlebaran ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Di situ disebutkan bahwa hadisnya sangat doif. Demikian pula Syekh Albani dalam Irwa Al-Ghalil menyebutkan hadisnya juga sangat doif. Maka ya menyelingi takbiran itu termasuk juga perkara yang tidak disunnahkan bahkan boleh pun tidak boleh. Ya, tapi kalau sekali-kali saja tanpa meyakini bahwa itu sunnah, cuma sebatas sekali saja, nggak jadi masalah. Ya. Kata dikatakan oleh uh, Syekh uh, Tayyar dalam kitab ini. Allahu a'lam. Kemudian di halaman terakhir dari buku ini ada kesalahan-kesalahan eh hukum di halaman 126 lihat. Memberi ucapan selamat hari raya boleh enggak? Ini boleh dan para sahabat biasa mengucapkan dan taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun minal aidin wal faidin apa itu? Minal aidin wal faizin. Antum yang punya bisa yang bisa bahasa Arab bingung nih Arabnya gimana coba? Mana mubtada, mana khobar nggak ketahuan itu. Ya. Yang sunnah itu yang diucapkan oleh para sahabat taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima apa puasa kita dan kamu. Kemudian akal Islam bahwa disunahkan di bulan di hari Id itu di diperintahkan kita memperlihatkan kegembiraan dan boleh mengadakan permainan-permainan yang sifatnya melatih. Karena Rasulullah pada malam pada hari raya itu dia melihat orang-orang Habasyah bermain perang-perangan dengan tombaknya sambil ada sedikit tarian, tarian yang perang di sini. Ya kata disebutkan oleh Imam Baghawi dalam Syarah Sunnah begitu. Jadi permainan orang Habasyah dengan memakai tombak-tombak kecilnya. Sampai kemudian Aisyah melihat. Ya diizinkan Rasulullah untuk melihat. Maka pada waktu itu silakan. Kalau kita mengadakan permainan, ya jangan balap keluar paru. Ya, atau lomba makan ngerupuk ngapain? Yang melatih boleh silakan. Ya cerdas cermat, nggak jadi masalah. Ya, kita perlihatkan, kita ramaikan Idul Fitri itu. Jangan digunakan dengan bobo, bobo. Ya, satu harian tidur. Para sahabat justru kalau Idul Fitri itu memperlihatkan kegembiraan. Iya. ya. Kalau kita enggak, kalau 17 Agustusan rame yang padahal itu enggak ada sunnahnya dari Rasulullah. Idul Fitri Idul Adha sepi. Justru yang disunahkan kita memperlihatkan kegembiraan. Kegembiraan kita. Ya makanya dipakai pakaian yang bagus-bagus pada pada hari raya itu. Silakan. Allah alam saya kira cukup sampai di sini. Oh, ya sambil menunggu uh, eh, sholat zuhur kalau ada yang bertanya silakan. Boleh. Ya, karena Id Fitri itu cuma satu hari bukan dua hari. Bolehkah membantu kita agar bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan mengkonsumsi makanan biar enggak tidur? Ya kalau memang misalnya dia dengan sholat terus atau baca Quran terus bikin ngantuk. Akhirnya bawa kopi, nggak apa-apa. Silakan. Yang jelas maksudnya adalah bagaimana kita menghidupkan malam itu dengan cara banyak beribadah kepada Allah. Kalau itu dengan wasilah seperti itu kita bisa silakan. Ya, pakai kopi minum. Asal jangan kebanyakan, nanti semaput. Ya. Atau ini bawa air. Kalau ada temen ngantuk cebur, <laughs> jangan. Enggak, jangan ya. Maksudnya disiramkan ininya atau bagaimana terserah. Yang penting enggak enggak tidur kalau mampu. Ya terserah. Hari Jumat boleh dikatakan hari Id, kata Ibnu Qayyim ya, bisa. Itu adalah hari Id juga. Hari Jumat lebih baik daripada hari Id. Itu yang zahir daripada hadis khairu yaumin. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Ya. Karena Rasulullah mengatakan khairu yaumin itu menunjukkan hari Jumat lebih baik daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Id akal Islam paling lambat itu sebelum zawal. Sebelum datangnya salat zuhur. Untuk permasalahan yang berhubungan dengan Idul Adha, insya Allah kita akan bahas nanti sebelum Idul Adha. Insya Allah kita akan adakan lagi kajian khusus untuk pembahasan Idul Adha dan kurban dan tata caranya fikih kurban dan yang lainnya. Insya Allah taala. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang Idul Adha tolong di uh, undurkan aja nanti. Anda pernah mendengar dari khutbah Jumat bahwa Taurat, Injil, Suhuf, Ibrahim, Musa, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Makanya antum kalau ada mendengar khotib Jumat ngomong, setelah turun jangan dibiarkan, tanya, "Ustaz, bukunya di mana? Hadisnya sahih enggak? Di mana? Ana pengen lihat." Jangan cuma nge ngedenger doang. Masalahnya sekarang ini khotib Jumat banyak yang cuma pintar ngomong doang. Yang dibawakan terkadang nggak tahu sumbernya dari mana Allah alam. Bahkan hadis palsu pun dibawa-bawa. Hati-hati ya tuh. Sebaik-baiknya baju adalah warna putih. Apakah itu untuk para akhwat juga Ustaz? Allah ya akhi. Untuk mengkhususkan hadis butuh dalil. Ya, untuk mengkhususkan hadis butuh dalil. Saya belum ada hadis kalau Rasulullah melarang wanita pakai baju putih atau pakai baju harus pakai baju hitam aja saya belum dapat hadisnya itu. Memang ada satu asar bahwa para sahabat pakai baju hitam-hitam. Tapi masalah untuk menentukan bahwa harus hitam-hitam mana dalilnya? Enggak harus. Silakan selama itu tidak yang penting tidak mencolok apa menjadikan semakin cantik. Terkadang ada wanita dengan pakai yang hitam-hitam semakin cantik. Apalagi putih pakai jilbab hitam. Wah, wow, kelihatan banget pias, ngejreng. Maka pada waktu itu ganti dengan yang lainnya. Yang penting masalahnya bagaimana supaya tidak menarik syahwat. Itu tujuan daripada jilbab. Adapun motif bunga-bunga ini nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya, motif-motifan begitu nggak pernah. Bahkan Rasulullah pakai so, pernah sholat, ya bajunya itu ada garis-garis bergambar. Akhirnya setelah sholat langsung dibuka, ini tolong kembalikan lagi. Itu mengganggu saya dalam sholat. Maka Rasulullah SAW. Makanya yang disunahkan pakai baju itu yang polos-polos, yang bagus begitu, supaya tidak mengganggu orang sholat. Ini enggak sholat pakai kaos di belakang inul. Makmum di belakang lihat itu. Aduh, <laughs> sibah ini. sebaik-baik saja, Ustaz, adakah doa khusus pada waktu membayar zakat? Yang ada dalam ayat itu bersalawat. Fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Coba antum lihat di bukunya Ustaz Yazid ya di doa dan zikir. Ada nggak di situ? Ana lupa. Kewajiban membayar zakat diwajibkan kepada ortu atau berindividu. Ya, yang jelas seorang suami membayarkan untuk istri dan anaknya. Kecuali kalau orang baru nikah dan belum sempat dukhul. Dukhul itu maksudnya belum bersendirian dengan dia. Maka pada waktu wanita tetap bayar sendiri. Karena kalau belum dukhul belum wajib untuk nafkah. Masih nafkah. Iya. Tapi kalau anak mau bayar diri sendiri tanpa orang tua kata Ibnu Hazm boleh. Ibn Hajar mengatakan itu boleh. Ustaz boleh menghidupkan Lailatul dengan itikaf di rumah membaca Quran? Ya, itikaf bukan di rumah. Udah dibahas tadi, itikaf bukan di rumah, di masjid. Tapi kalau mau menghidupkan di rumah silahkan. Enggak tidur, khusus baca Quran dan yang lainnya. Ya silahkan, enggak apa-apa, yang penting dihidupkan. Bukankah Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya di rumah-rumahnya? Ya, ay ahlahu. Ya. Dan istri-istri para sahabat, sahabiat pun menghidupkan di rumah masing-masing. Nggak jadi masalah. Kalau itikaf di masjid bukan masjid yang terdekat dengan kita, safar. Oh, enggak boleh. Rasul sabda la tusyaddur rihal ila ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan rihlah bepergian jauh kecuali kepada tiga masjid. Antum mau itikaf kemana ke Jawa? Gak boleh ini termasuk larangan Rasulullah la tusyaddur rihal. Gak boleh. Rasul ya. Itikaf di tempat sendiri yang bukan safar. Nah, itu atas pendapat jumhur. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh kecuali tiga masjid, maka nggak boleh kita itikaf di masjid manapun kecuali tiga masjid. Antum pergi ke sana buat duit. Ya. Umroh sekalian kan gitu. Malam Id disunahkan bertakbir karena udah tadi. Boleh. Boleh. Ustadz wanita boleh itikaf? Kan udah tadi. Ini gimana sih yang kayaknya tidur ini semuanya nih. Wanita etikafnya di mana Ustadz? Kan sudah dibahas itikaf di masjid. Gimana ini? Makanya jangan tidur. Ngaji tidur jirak sih, ngaji ngorok. Zakat tidak ada boleh diganti uang zakat fitri ya akhi. Anak sudah bekerja tapi anak masih tinggal di rumah ortu, masya Allah PMI. Ya, perumahan mertua indah. Bagaimana untuk membayar zakatnya? Bayar sendiri. Ya, bayar sendiri untuk buat anda dan istri anda dan buat anak-anak anda. Karena itu istri itu sudah tanggungan ente bukan tanggungan orang tua lagi. Paham nggak? Zuhurnya sedikit diundur ya. Zuhur jam berapa sekarang? Sedikit diundur. Enggak apa-apa jam 12 ya. Tentang masalah dibagi dua khutbah yang satu bagian pertama untuk laki-laki yang kedua buat perempuan boleh kalau memang itu satu kali khutbah Kecuali kalau seperti zaman Rasulullah nggak ada speaker, nggak kedengeran perempuan, nggak apa-apa. Apa membayar zakat fitrah ada doanya khusus baru tadi dijawab subhanallah. Ustaz salat Id yang sesuai dengan sunat di mana? Udah tadi ya di lapangan, Bas. Aduh, gimana sih? Bagaimana menghitung ganjilnya Lailatul Qadar? Apakah dari awal taraweh? Iya, dari awal taraweh. Karena malam sudah masuk hari hari besok. Di dalam ya semenjak masuk maghrib sudah masuk waktu besok. bolehkah memberikan zakat atas nama adik kandung. Ya. Kalau memang itu dia eh, tanggungan dia silakan. Tapi bagusnya bayar masing-masing aja. Ustadz bagaimana pada saat puasa anak khilaf melihat perempuan cantik sampai-sampai keluar sedikit air mani? Masya Allah. ya. Kalau demikian keadaannya tidak batal puasa antum. Namanya juga nggak sengaja kan. Kecuali kalau dipelototin terus. Waduh. Ini nggak boleh. Doa kunut salat witir sunnah bukan sunnah. Hadisnya saya, dia Abu Daud dan yang lainnya. Dan tempatnya sebelum ruku. Beda dengan kunut nazilah. Kunut nazilah setelah ruku. Ya. Kalau belum biasa enggak habis sholat habis kuno twitter imam ruku dia sujud. Amil boleh dapat zakat. Ada asa dari Ibnu Umar bahwa beliau memberikan kepada Amil sebagai upah daripada capeknya dia. saling berkunjung di hari Id untuk memberi selamat dan ucapan boleh? Allah alam. Anda nggak tahu belum dapat asarnya itu. Setelah sholat Id apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya? Puasa enam hari Syawal. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian diikatkan dengan enam hari Syawal, maka seakan-akan ia puasa setahun penuh. Apa hukumnya salat, salat orang salam-salaman dan saling minta maaf setelah sholat id? Bid'ah, jelas. Memang salaman itu baik, tapi mana dalilnya kalau Rasulullah setelah sholat id itu salam-salaman? Mana dalilnya? Ya. Kata Ibnu kata Imam Syafi'i setiap dalil, eh, setiap perkara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya termasuk bid'ah. Mana? Betul salaman itu baik, bagus. Tapi setelah dilakukan setelah id khusus atau setelah sholat, mana dalilnya? Masuk di, di sini dalam jenis bid'ah idofiyah ya. Bagaimana kalau kita tidak punya makanan untuk bayar zakat juga tidak punya uang? Ya ente termasuk orang yang berhak dapat zakat. Adakah zakat bonus dan zakat THR? Kalau memang ya antum diberi seperti itu kemudian antum mau infak silahkan itu bagus seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dan uh, eh, asar dari Abdullah bin Umar tapi untuk mengatakan itu zakat mana dalilnya karena masalah zakat masalah sifatnya bersifat ubudiyah dan sifat ibadah tidak boleh kita menetapkan itu wajib zakat kecuali dengan dalil. Ya. Kalau dikatakan kias, kias kemana? Kias kemana? Ya. Kalau kias emas, kiasnya kepada emas dan perak betul karena sama-sama satu harga, satu ilat. Tapi harus haul. Syarat haulnya juga harus dipenuhi. Ya bukan setiap bulan. Nah, Dalam kandungan anak yang dalam kandungan tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Adapun asar Utsman bin Affan bahwa beliau mengeluarkan janin untuk janin maka itu asar yang sangat toif. Kalau terjadi hujan bagaimana boleh di masjid? Boleh kalau itu memang darurat. Ya, hujannya hujan gede, tapi kalau cuma gerimis rintik-rintik asan tetap di lapangan. Allahu alam kita tutup sampai di sini subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.